Jajar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Baik kita lanjutkan hadis tadi dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditunjukkan hadis dari yang sahih dari yang tidak sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kita Al-Jihad bab 9 hadis tadi tentang keutamaan al-jihad di sabilillah. Hadis ke-16 وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع للحديث فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا رواه البخاري واللفظ له ومسلم Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dalam keadaan muqanna'un bil hadis. Nah, ini menutupi kepalanya dengan besi. Seperti helm atau uh, Ah, baju besi. Maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, ya, ucapan Ya Rasulullah, ini sebagai satu kebaikan. Nah, nah di hari itu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya orang-orang yang beriman yang memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ya Rasulullah. Dalam ucapan itu tersirat pengakuan bahwa dia mengakui bahwa Nabi alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Yahudi mengatakan ya Abul Qasim. Ya, kalau orang-orang kafir Quraisy mengatakan ya Muhammad. Langsung demikian. Maka ketika orang ini mengawali panggilannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata ya Rasulullah ini merupakan suatu kebaikan maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Nah, orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, uqatilu au islim?" Nah, aku berperang berjihad atau masuk Islam. Nampaknya orang itu belum masuk Islam, namun sudah ada niat baik dengan memanggil ya Rasulullah. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban kepadanya. Aslim, thumma qatil. Aslim, masuk Islam dulu. Ya, aslim, masuklah Islam, thumma qatil. Kemudian berperanglah engkau, berjihadlah. Fa'aslama thumma qatil. Maka orang itu pun masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, thumma qatil Nah, kemudian dia ikut berjihad. Fakutila. Nah, maka kemudian dia terbunuh dalam jihad yang dia ikuti. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amila qalilan" Dia ini beramal sedikit wa ujira katsira dan mendapatkan pahala diberi pahala yang banyak. Rawahul Bukhari wal-lafzu lahu wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ini lafaz beliau juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj an nasaburi rahimahullahu taala. Nah, syahidnya dari hadis yang menunjukkan keutamaan jihad ujira katira. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati pada pertempuran itu yang insya syahid Ya, Nabi SAW menegaskan ujiro katiro. Dia mendapatkan pahala yang banyak. Nah, memang demikian. Bagaimana kita sudah membaca hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Orang yang berjihad, semua yang dia lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada amalan yang menyamainya kecuali orang yang ketika si mujahid keluar menuju medan jihad, maka orang yang tidak berjihad ini masuk ke masjidnya, tempat sholatnya, sholat terus, tidak pernah berhenti. Berpuasa terus, tidak pernah berbuka. Sampai si musyahid pulang. Kalau enam bulan, kalau satu tahun, siapa yang kuat? Ya, nah. Jadi orang yang mati dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ujira katsir. mendapatkan pahala yang banyak. Baik. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبيذ قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر مسيرا الإمام مسلم رحمه الله تعالى فرواية كان للسهب التابر بن عبد الله بن الحرام رضي الله عنهما الأنصاري تابر بن جاء ذلك ومنصار Beliau menceritakan ada seseorang datang dari Bani Nabi satu kabilah kecil dari kaum Ansar, penduduk Madinah. Nah, datang orang itu kemudian mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka wa annaka 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Nah, bahwa semua sembahan selain Allah itu batin yang berada padanya Allah Azza wa Jalla. Wa annaka dan bahwa engkau ya Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah. Engkau hamba Allah tidak mendapatkan tidak berhak mendapatkan ibadah. Ya. Tidak memiliki satupun dari khususnya Allah, tidak memiliki sifat rububiyah, tidak berhak mendapatkan uluhiyah. Dan Beliau adalah utusan Allah, bukan tukang sihir sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir, bukan majnun. Nah, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah percaya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Wa annaka 'abduhu wa rasuluh. Nah, di sini orang ini bersaksi tidak kemudian dengan lafaz yang biasa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nah karena dia di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diarahkan wa annaka dan bahwa engkau adalah utusan Allah adalah engkau eh, engkau adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala nah Kemudian orang itu kata Jabir radhiyallahu anhu taqaddama maju Nah, ini berarti dalam keadaan berkecamuk perang. Nah, kemudian maju orang tersebut, kemudian pertempuran bakal maka dia pun berperang. Hatta kutila sampai terbunuh. Ya, baru sesaat masuk Islam, kemudian takut sama maju medan ke medan pertempuran kemudian terbunuh. Berarti masuk dalam jumlah asyuhada kaum muslimin yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amila ana yasira." Orang ini mengamalkan amalan yang sedikit baru bersyahadat Nah, kalau dilihat secara lahiriah di sini belum ada salatnya. Mungkin memang ya waktu itu nah, misalnya orang itu datang sudah ba'da zuhur, orang sahabat sudah selesai sholat zuhur. Dia bersyahadat kemudian berziat belum makan sudah ya nah meninggal dunia. Nah, namun tentunya ya eh, kalau tidak ada hadis dari yang lain orang seperti itu Ya, sebetulnya tentunya sholat adalah diri. Walhasil, ya amal orang ini seandainya dia sholat pun juga amalannya baru sedikit, sholatnya baru satu, ya, sholatnya baru satu, zuhur saja, ya. Namun di sini tidak ada teraran waktu. Apakah ada sholatnya atau setelah asar atau sebelum asar? Karena jihad biasanya dimulai dari Nabi setelah turun, setelah tergelincir matahari ke barat. Nah, ya karena di waktu tergelincir matahari, di saat matahari akan tergelincir itu dibuka pintu-pintu langit, ya itulah waktu-waktu yang baik. Nah, hasil orang itu mengamalkan amalan yang sedikit karena ada Alaihi berkuasa wa ufira katsira mendapatkan pahala yang banyak. Termasuk asyuhada, orang yang akan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa enaknya ya orang yang nah seperti itu. Beramal sedikit pahalanya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan al-jihad fi sabilillah. Baik, hadis setelahnya ke-18 wa 'an Anas radhiyallahu anhu قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada hadis ini menceritakan kisah perang Badar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa pergi bersama para sahabatnya sehingga mereka semua kaum muslimin bisa mendahului kaum musyrikin ke Badar, ke daerah Badar. Wajah al-musyrikun dan datanglah kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه Nah, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada mereka para sahabat. La yataqaddamanna ahadun minkum ila syaih. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang maju ke sesuatu. Nah, termasuk mata air. Ya, termasuk mata air. Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam muayyadun bil wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam didukung dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nah, beliau yang tahu mata air ini pantas bisa dikonsumsi airnya atau tidak. Dan kita tahu orang fasik pada saat itu mata air suatu hal yang sangat berguna. Dan dalam peperangan itu pun juga demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil posisi ya, di depan sumber air, sehingga sumber makanan atau air yang sangat vital pada saat itu sudah dalam kekuasaan kaum muslimin. Jangan ada kata Nabi Rasulullah, seorang pun di antara kalian yang mendahului nah, memaju kepada sesuatu sampai aku anaduna, aku duluan. Sampai aku yang menghalanginya, yakni aku yang lebih dulu dari dia. Dan jangan ada yang mendahului aku kepada sesuatu. Ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal musyrikun maka kemudian kaum musyrikin mendekat. Nah ya, kaum musyrikin mendekat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Bangunlah kalian, berdirilah kalian menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Umu, ayo bangunlah, berdirilah, bangkitlah, berdirilah kalian semua. Menuju surga. Ya, tentunya semua menginginkannya. Arduhas samawat wal ard, lebarnya langit dan bumi. Lebarnya seluas langit dan bumi. Itu baru lebarnya, panjangnya lebih luas lagi tentunya. Nah, faqala Umair bin Hamam maka berkatalah seorang sahabat yang bernama Umar bin Hamam. Ya Rasulullah, al-jannatu muharrabuha as-samawati wal-ardu. Qala na'am. Qala bahin bahin. Umair bin Hamam bertanya, Ya Rasulullah, dia ingin menekatkan, apakah yang engkau beritakan itu surga yang lebarnya seluas langit dan bumi? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Na'am." Maka Umair bin Hamam mengatakan, "Bakhin, bakhin." Ya, bakhin, bakhin. Ini kalimat untuk menunjukkan keuntungan. Ya, bakhin, bakhin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbalik bertanya kepada Umar bin Hamam "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin, bakhin?" Apa yang menyebabkanmu berkata bahin-bahin? Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'a an akuna min ahliha. Umair bin Hamam radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sesuatu ya Rasulullah. Bukan karena apa-apa. Demi Allah. Kecuali aku berharap kecuali harapan agar aku menjadi dari penghuninya. Tidak ada di sana motivasi apapun. Dia mengatakan bagian-bagian kecuali adanya secercah harapan dari dalam hatinya agar dia menjadi ahlul jannah. Semoga aku termasuk di antara orang yang mendapatkannya. Demikian dalam hati Umar bin Hamam. Dan kita pun semua juga demikian berharap ya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ahli jannah. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna kamil ahliha." Maka sesungguhnya engkau termasuk dari penghuninya. Usra, kabar gembira yang sangat besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini, Umair bin Haram. Tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Nabi mengetahui hal tersebut. Engkau dari ke penghuninya. Engkau akan termasuk ya, engkau akan masuk ke dalam surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, fa akhraja samaratin min qaranihi. Faja'ala ya'kulu minhunna. Nah, maka Umar bin Al-Hamam radhiyallahu taala anhu mengeluarkan beberapa biji kurma dari orang koronihi, yakni tempat anak pamannya. Diisi panah, di samping juga diisi nam kurma. Rasulullah Tamarati min qarani faja'ala min minhunna maka dia pun memulai makan kurma tersebut. Nah, ini pada saat itu lapar, ya, atau yang lainnya, agar lebih kuat, ya. Tumakala. Kemudian dia sendiri mengatakan, yaitu Umar ibn Hamam, in ana suyitu hatta akula tamarati hadhi indaha lahayatun tawilatun Ya, dia mengatakan, kalau aku diberi hidup sampai bisa menyelesaikan makan dari kurma ke rumah ini, ini adalah kehidupan yang panjang. Faroma bimakana ma'ahu minat damri. Maka akhirnya dia pun melempar apa yang masih ada tersisa bersamanya dari kurma. Thumma qatalahum. Kemudian dia berperang melawan mereka orang-orang musyrikin Quraisy hatta qutila radhiyallahu anhu sampai dia terbunuh semoga Allah taala meridhoinya. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tadi, Umu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard, al-jihadu fi sabilillah, babun 'azimun min babil jannah, min abwabil jannah." Ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pintu yang besar di antara pintu-pintu yang akan mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar kalimat itu, ya, seorang sahabat dan tentunya sahabat yang lain pun berlomba-lomba dalam hal ini. Namun yang diriwayatkan di sini Umar bin Hamam yang mengatakan menegaskan bertanya kembali Nah, kemudian dia pun segera nah, menuju surga tersebut. Nah, beberapa format tidak dia habiskan, langsung dia lebar, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya asyhadah mati syahid di perang Badar. Nah, dan kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan qumu ila jannatin 'arduha samawati wal ard tentunya beliau adalah as-sadiqul masjid beliau adalah nabi yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka nam Umar bin Hamam dengan niatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah dia mendapatkannya dan begitulah memang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dia sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya. Nah, dari situ diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, selanjutnya Imam Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullahu taala mengatakan pada hadis setelahnya nomor 19 وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله بالنار ابدا رواه مسلم وابو داود ورواه النسائي والحاكم اقول منه dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah berkumpul, tidaklah akan berkumpul seorang kafir wakasihu dan yang membunuhnya di neraka, di neraka abadan selamanya. Allah Muslim ini sini diriwayatkan dari Imam Muslim dan Abu Dawud juga Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim rahimahullah taala. Nasai dan Al-Hakim rahimahumullah meriwayatkan dengan lebih panjang. Yang sudah berlalu 6 ya, di bab ke-11. Baik, atau bab ini ya, pada nomor 11. Pada hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasannya orang yang kafir yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum muslimin Ya, orang kafir tentunya masuk neraka. Ya. Orang yang membunuhnya, kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul dengan orang kafir di neraka. Artinya, orang yang bersiap di jalan Allah Subhanahu wa taala membunuh orang kafir dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka abad dan selamanya. Maka al-jihad fi sabilillah ini menjadi benteng dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang menghindarkan menjauhkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Dawud, Nasai dan Al-Hakim rahimahullahu taala juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Busti dari dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkuat ya. Sudah, sudah sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala juga diriwayatkan dari sahabat yang lain. Dari dari Abu Hurairah juga diriwayatkan dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Pada hadis ke-21, hadis Muhammad tadi menjadi nomor 20, kemudian 21 Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya, ya kata radhiyallahu anhu adalah doa seorang ahli sunnah kepada para sahabat dan ketika kita mendoakan kebaikan malaikat di samping kita mengatakan wala katimithri ya maka boleh juga silakan ditirukan Anas bin Malik dengan nama seperti itu silakan mendoakan radhiyallahu anhu tapi yang lebih dianjurkan yang lebih wajib adalah bersolawat ketika disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mendengar nama ya, ulama disebut Allah, kita juga doakan. Malaikat mendoakan kita. Jadi kalau dalam majlis yang seperti ini, alhamdulillah banyak doa. Insya Allah kita pun juga banyak mendapatkan pengambilan dari malaikat. Kita banyak bersalawat, Allah pun juga bersalawat kepada kita. Banyak majlis ahlul hadis, majlis yang dibaca karena hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah majlis yang mubarak insyaAllah ta'ala. Nah, baik. Pada hari ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu قال رسول الله صلى الله عليه wasallam yakni yaqulu Allah azza wa Maksudnya Nabi SAW menyampaikan hadis Qudsi. Ya. Yaqulu Allah Azza wa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-mujahidu sabili huwa alayya dhabilun in qabattuhu aw rastuhu al رجعته بأجر وغني أو غنيمة Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan orang yang berjihad di jalan wa alayya dhaminun dia itu memiliki jaminan atasku yakni dia berhak mendapatkan jaminan dariku dari Allah Subhanahu wa taala in qabattuhu awratuhu jannah kalau aku wafatkan dia, kalau aku pegang nyawanya, kalau mati dalam pertempuran itu, auratul jannah. Aku akan wariskan kepadanya surga, artinya aku akan berikan kepadanya surga. Wa in raja'tuhu, kalau aku kembalikan dia, raja'tuhu bi ajrin awwali. Aku kembalikan dia dengan dapat pahala yang besar atau dapat ghanimah. Nah, ya. Dan au di sini artinya wow ya. Di samping dia dapat pahala juga dapat ghanimah. Namun kadang-kadang ya ketika kaum muslimin kalah tentunya tidak ada ghanimah di situ. Ya, kalau kaum musliminnya kalah dia hanya dapat pahala. Nah, tidak dapat ghanimah. Namun ya kebanyakan kaum muslimin dapat dua-duanya. Dapat pahala di samping juga dapat ghanimah. Perang Badar ya dapat ghanimah mereka. Nah, di samping tentunya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan pahalanya sangat besar ya. Nah, sebagaimana enam dan nah, Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab Rasulullah taala anhu Ya, ketika seorang sahabat ahlu Badr, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ketika mau ke Makkah tahun 8 Hijriah, ya, dia mengirim budak perempuannya untuk membawa surat ke orang Quraisy. Nabi SAW kemudian, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla ya, tentang hal tersebut. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhumah untuk mengejar budak tersebut dan Nabi pun memberitahukan kamu akan jumpai budak wanita di tempat ini bersamanya kita kepada kaum musyrikin. Nah, maka ya dengan berlari tentang Ali bin Abi Thalib dan sahabat Zubair melawan mengejar dan ditemui di tempat sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika, nah, menemuinya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, mana kitabnya? Langsung demikian, karena sudah diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka budak itu pun berusaha untuk menyembunyikan. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu berikan kepada kami surat yang akan diberikan kepada kaum musyrikin atau kalau tidak kami akan menelanjangimu. Dan itu satu hal yang baik besar pada saat itu. Ya. Nah, maka akhirnya budak itu pun memberikan surat yang ditulis oleh Hafiz bin Ali Zarda'ah radhiyallahu taala anhu. Bawa pulang ya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi pun memanggil Hafiz bin Ali Zarda'ah radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Hafiz, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini?" Maka Hafiz bin Ali Zarda'ah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada niatan kecuali ya aku ingin memberikan jasa memiliki jasa di hadapan orang-orang Quraisy karena di sana masih banyak keluarga dan hartaku. Nah, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-ghayur ya, Umar yang sangat dan ya, pencemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Da'ni adribu unuqahu ya Rasulullah fa innahu munafiq." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Dia itu munafik." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yadrika ya Umar, la'alla Allah tala ala ahli Badr, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Ya. Tahukah engkau wahai Umar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ahli Badar dan mengatakan ini kaum muslimin yang ikut perang Badar. Ahli Badar maksudnya kaum muslimin yang ikut perang Badar 314 sahabat. Tahukah engkau wahai Umar Allah telah melihat kepada mereka Abu Badar kemudian mengatakan Ikmalu ma lakukan apa saja yang kalian mau. pada lakum. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian pahala yang besar ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ashabu badar sehingga ini menjadi mangkobah satu titel satu kehormatan tersendiri bagi mereka para sahabat nah sehingga sahabat yang lain yang tidak ikut perang badar menyesal nah baik ya hadis ke-21 jadi hadis diberikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu sanadnya sahih. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Di orang yang bersia di jalan Allah Subhanahu wa taala telah memiliki jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau dia mati akan dimasukkan ke dalam surga, kalau dia selamat bisa pulang kembali bertemu anak istrinya, pulang membawa pahala atau ghanimah. Semua adalah kebaikan. Diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena partai, bukan karena dunia. Baik. Hadis ke-22 ya, yang ada di dalam Sahih قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله dari Muaz bin Jabal semoga Allah taala meridainya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah wa man 'ada maridan kana dhaminan 'ala Allah ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله ومن دخل على إمام يؤجره كان ضامنا على الله ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لهما ورواه أبو يعلى بنوي وعنده أو خرج مع جنازته بدلا ومن غدا إلى المسجد ورواه أحمد الطبراني وحسن لفظهما نعم وهو عند أبي داود من حديث أبي أمامة إلا أن عنده الثالثة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله طيب amalan-amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak. Pada hadis ini ditunjukkan beberapa dari amal saleh yang akan memberikan jaminan kepada pelakunya di sisi Allah Azza wa Jalla bahwa dia akan mendapatkan surganya. Sahabat Muhammad bin Jabal meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengatakan Man jahada di sabilillah siapa yang berjihad di jalan Allah kana qalilan Allah maka dia termasuk orang yang telah memiliki jaminan atas Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan anugerah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannah, surga. Yang kedua, wa man 'ada maridan. Siapa yang mendenguk orang yang sakit, karena dhaninan Allah. Dia pun orang yang memiliki jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ini motivasi ya terhib untuk kita menjenguk orang yang sakit. Tidak usah nunggu masuk rumah sakit. Kalau kita tahu, hanya salat berjamaah imamnya ya habis eh, apa namanya salam mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, barakta ya jalali wal ikram kemudian balik badan menghadap ke makmum atau menghadap sebelah kanan, sebelah kiri juga boleh dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tidak terus menghadap ke kiblat saja. Nah, masa imam berhenti sama makmum? Nah. Nah. Sunnahnya itu demikian. Imam ya, balik badan apakah 180 derajat atau 90 derajat ke arah kanan atau ke kiri. Semuanya boleh. Ya. Dari situ tahu, oh, ini ya Pak Joko nggak ada, nah, misalnya. Nah, ya Pak Edi nggak ada. Kenapa ini? Ya demikian. Tanya. Tetangganya, oh sedang sakit. Misalnya demikian, ya, atau sedang pergi. Itu kemudian tahu, ya. Jelas ya, salah satu fungsi sholat berjamaah itu ada fungsi adanya imam membalikkan badan bertanya. Demikian dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya mana si bulan mana si bulan itu hal yang biasa. Nah, penting orang yang sakit karena bawaan ala Allah. Yang ketiga, wa man ghada ila al-masjid aw raha kana dhaminan ala Allah. Siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid atau siang hari pergi ke masjid? Pagi-pagi salat subuh atau raha ya, salat zuhur dan asar pergi ke masjid berjamaah atau pergi secara mutlak. Ya, bahkan asal salat ala munafiqin, salat isya, salat sholat fajr Ya, Salat yang paling berat bagi munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nah, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga imannya, menguatkan imannya dengan salat berjamaah. Setiap kali dia pergi ke masjid dengan amalan itu dia memberikan jaminan kepada dirinya. Di sisi Allah untuk mendapatkan surganya. Ya. Dengan amalan itu dia memberikan jaminan kepada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan hal itu. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan jaminan surga bagi hamba yang ghada ila masjid aw Amalan yang selanjutnya yang keempat Man dakhala ala imamin yu'adziruhu. Siapa yang masuk menemui seorang imam, penguasa. Dia masuk di situ bukan minta uang. Meskipun minta uang kepada penguasa boleh. Ya. Tapi dia tujuannya di situ bukan itu yang disebutkan di sini. Yu'adziruhu. mengokohkannya, mendukungnya, Ya. Imamnya memberantas miras misalnya menutup pabrik-pabrik siu, ya. Kemudian di demo misalnya sama ahli siu. Ya, ahli siu. Orang yang suka siu. Demo misalnya, ya datang. Tidak usah demo, tapi datang aja langsung masuk. Bagus Ya, semoga Allah Taala menguatkan anda, semoga Allah memberkahi usaha anda, semoga Allah memanjangkan umur, semoga Allah ya melamakan kekuasaanmu. Wah, senang akan begitu. Ya, nah ini karena dominan Allah membantu mendukung penguasa yang baik. Ya. Paman jalasa fi di kemudian amal yang kelima, siapa yang duduk di rumahnya. Nah, lam yaghtab insanan sehingga dia tidak menggunjing seorang manusia karena dhaminan Allah dia pun mendapatkan jaminan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka amalan yang baik apakah untuk diri sendiri baik untuk orang lain ataupun untuk kemaslahatan umum jihad itu kemaslahatan kemaslahatan umum mencari orang sakit manfaat orang lain, pergi ke masjid manfaat diri sendiri, mendukung penguasa yang baik, ini kemaslahatan umum juga. Duduk di rumah tidak menggibai orang lain, memberikan manfaat kepada diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Ini semua demikian mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang demikian Islam mengajarkan kebaikan, amalan yang banyak jalan-jalan ke surga itu banyak. Itu riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban rahimahumullah taala dalam sahih mereka berdua dan ini lafaz mereka berdua dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengisyaratkan sahih hadis ini sahih sanadnya. Dalam riwayat Abu Ya'la Al-Musili rahimahullah taala dalam musnadnya dengan lafaz kharaja ma'a janazatin maka ini menjadi jenis yang lain, amalan yang lain. Sebagai ganti, amalan yang ketiga, pergi ke masjid dalam riwayat Abu Ya'la al-Musili, keluar mengiringi jenazah. Mengantar jenazah ke kuburan. Ini juga amalan yang baik. Ya. Mendapatkan nah, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam lafaz ini mendapatkan jaminan sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ma'asyiral wa rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah amalan-amalan yang baik itu sangat banyak. Maka mari ya kita berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan surga kepada kita semua. Masih satu lagi tadi yang kita sudah baca dari hadis yang ke-23 dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abu Umamah rahimahullah radhiyallahu anhu dengan lafaz orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Ini juga qaminun 'ala Allah. Ini juga orang yang mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan salam, semoga keselamatan kepada kalian wahai anak-anak dan istri, ya kan? Nah, atau membantu yang ada di rumah. Assalamualaikum. Ya, masuk ke rumah mengucapkan salam. Nah, ini sebenarnya suatu kebaikan doa bagi mereka. Nah, dan membuka pintu dengan basmalah bismillah sehingga setannya tidak ikut masuk. Ya, kalau bukanya pintu saja pakai tendangan, berat. ya. Kemudian apalagi lihat istrinya belum masak, Nah, lihat rumahnya katakan anaknya rame-rame semua. Ya. Nah, acuh bisa berkobar api dalam rumah itu tadi. Jadi kalau dia masuk, Bismillah buka pintu, setan tidak ikut masuk dengan doa Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Nah, mungkin suaminya bilang saya lapar, istrinya juga, oh iya saya lapar, ayo masak bareng. Mungkin begitu. Ya, akhirnya jadi enak. Nah, karena diawali dengan kebaikan. Nah, kalau diawali dengan kejelekan, nanti eh, suami marah-marah belum masak, istrinya pun beralasan wala bibi. Ya, dari di rumah capek, anaknya rewel terus, yang ini minta itu, yang ini minta itu. Nah, akhirnya, ya, nah, pekerjaannya di rumah kadang-kadang memang lebih lebih berat. Nah, ini semua harus dimaklumi. Makanya ya senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi itu akan membawa kebaikan. Saya selanjutnya di sini, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.